Doa dulu kesembuhan, mohon doa untuk kesembuhan Ibu Nailur Rahmah, pengurus muslimat wilayah daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta menderita sakit di rumah sakit Sarjito serta Bapak Saiful Mujab yang sedang sakit sedang Ibu Endang Maksum yang sedang sakit begitu pula Gus yang lagi sakit dan Bapak Haji Masri Hussein yang lagi sakit dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga-keluarga kita Hajah Murniati yang baru sakit dan siapapun yang lagi sakit dari keluarga kita semoga Allah memberi kesehatan kepada kita dan mereka semua biniyati syifa biniyati syifa biniyati syifa'il ajil isir al-fatihah Dia bawa anak yang dipotong rambutnya yang bernama Muhammad Rafli bin Bapak Syahirul Naik. Majid Kekah itu. Semoga dijadikan anak yang soleh. Yang selalu berbakti kepada orang tua. Taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad. Bermanfaat bagi orang tua, bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Begitu pula seluruh anak keturunan kita. Bisirul Fatihah. Di sini ada pengumuman tanggal 13 Januari 2011 hari Kamis <clears throat> jam setengah empat sore di lapangan timur Balai Desa Umbul Harjo Cangkringan. Wah, apa ini? Bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir Asekaf dan Depak Republik Indonesia Jakarta dan warga yang terkena musibah Merapi. Sore tanggal 13, malamnya tanggal 13 malamnya di Soto Soleh. Sebuah nego Soto. Tegal Tegal Rojo. Tegal Rejo le Rojo. Lapangan Tegal Rejo depan gedung monumen di Ponogoro. Oh, soto soleh insya Allah. Tanggal 13 Januari dia. Tanggal 3 Januari, ini tadi 13, ini 3 Januari. Di Pondok Pesantren Al-Quran Pesawat Wates. Pondok Pesantren Al-Quran Wates. Okay. Tanggal 3 Januari. Tanggal 4 Januari. Harlah NU di lapangan Bundung Sari, Semin, Gunung Kidul. Bersama saya semua ini bersama Habib Insya Allah Ya tanggal 13 tadi dan tanggal 10 Januari Tembatur Ceper. Tanggal 10 Januari Batur Ceper Klaten. Jadi diling-iling tanggal 3 di pesawat Wates tanggal 4 Januari di Semin tanggal 10 Januari di Batur Klaten Ceper, tanggal 13 Januari sore dan malam sorenya di lapangan timur Balai Desa Umbul Harjo Cangkringan malamnya di Soto Soleh Haji eh, Alhamdulillah di sini mungkin ada sambutan atau sudah tadi Sambon. Nggih, saya mungkin mengisi sedikit nanti dilanjutkan lagi dengan sholawat sampai jam 11 kita pulang. Ha ho ha ho. Mesake seneng jalan wi Saya ini sing mesake mesake sini nih aku. nih sing jalan kena penak selonjoran dan mesake wong sing sing arep Soalnya kadang yang mau lewat dulu pengajian, wong Islam ini ngeruweti terus ngono. Saya takutnya ada omongan itu. Makanya saya melarang orang membuat acara di jalan gara-gara saya takut engko enek wong ngelek-ngelek selawat. Ngono lho masalahnya. Bukan saya ndak boleh. Arab nek mau ngadakan acara di pesawat saya pernah lho selawatan yang pesawat. Gara-gara niku Habib Ahmad bin Abdurrahman Segaf paman kula piyambak Pak Lik kula. Dugi saking Yaman kebetulan mau mengejar maulid di tempat Habib Anis Solo almarhum. Kebetulan pesawatnya itu tidak dapat yang Solo, dapatnya Yogyakarta waktu itu. Jadi Jogja ada hubungan dengan biar aku. Tidak dapat, dapatnya melalui Jogja. Kebetulan lagi waktu itu Bapak Presiden Soeharto almarhum, beliau mau mendarat di Jogja bersama Perdana Menteri apa Thailand. Waktu itu. Lah itu dhewe iki diubeng-ubeng yang dua Solo. Sembilan pesawat tidak ada yang landing ngenteni pesawat Bapak Presiden. Nganti jam itu. Lah si Habib Ahmad ini bilang sama saya, ini bisa ini. Ini gue maulutan gue Habib Panis telat sama Pak Edewi. Maulut gini Habib Panis dan Masjid Riyad ini tak dal maghrib. ini telat lagi piye ki nggo? Ngomong deh kan mandek Solo baik <laughs> Lah pilot dianggap supir becak. Waliullah ini ngomong Waliullah ora mikir macam-macam ngomong ke supir aku sing ngomong ngomong ke supir timbang mubeng ning dhuwur Solo kon landing ning Solo aku tak medun sik. Apa gunanya? Gunanya kepingin sholawatan gini Habib Hanis ini. Subhanallah. Delalah wong saya ini wis ya, paham. Ya ya ben tak omongke. Soale ora iso bahasa Inggris, ora bahasa Arab. Eh ora bahasa Indonesia. bahasa Arab. Lah kebetulan ki kapan ku medune? Ya yes, terserah presiden medune kapan. Nek presiden medune jam 09.00 ya wae dhewe jam setengah sepuluh. Loh, biar kowe suwe? Ngomong supir neh kon ngono, ngomong supir terus. Ya. Lah saya pura-pura maju balik nah, oh sudah. Arep ini yang supir pilot melebur rendok kon ngomong. Kebetulan waktu itu pesawatnya buruk. Pesawatnya saya naik pesawat buruk. Iya buruk. Ah, enggak tidak merpati. Pesawatnya waktu itu merpati. Akhirnya katanya Habibnya begini aja daripada kita nih ngendani orang medun-medun yo ya maca maulid. <laughs> Ah, iya. Wong lurut kok. Delalah maca maulid iki pramugari maju mundur maju mundur ngono terus. Nawani banyu nawani. Ya Rabbi terus bengok. Wong lurut tok bengok-bengok ning pesawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad ashabi badrin tak bengok ge ashabi badrin bil kauni ashraf. Beliaunya itu apal kabeh maulid. Apal kabeh. Delalah waktu kiam yo ngadeg. Mamlurut kali saya kadek-kadek. Ya Nabi. Lagi maulutan yang pesawat, subhanallah. Maulutan di pesawat sudah di kapal laut ya sudah. Sing hurung ki ning wungkungan kok. Gendeng ngono ne hurung. Jalan wis kabeh wis Pak. Waktu saya itu begitu berdiri, selesai berdiri, subhanallah duduk sampai Abi Ahmad melanjutkan doa selesai. Pramugari ini nyegetin tak yaku Bapak, itu siapa? Oh, paman saya. Wah, modelnya orang pinter, pinter banget. Mes. maklar bong wong wedok sing teko iki rada gampang. Pinter banget. Lah kok tolong Pak suruh doakan saya supaya dapat jodoh. Wah. Lah iki iki bagiane maklar iki. Iki bagiane maklar. Nah, saya ngomong rapi sama beb. ini tolong didoakan untuk jodoh. Ora sah ada beb. jodoh niki samping jenengan ngene lho, Habib. Ngoten. Gue iki kok ya yes ya bismillah tapi kowe wong Ya subhanallah, gara-gara maulutan. Subhanallah, enek wong sing nonton jaluk njaluk donga, dungane judu, Mudah-mudahan ahbabul Mustafa iki sing gurung entuk judu, insyaallah judhune cepat. Soleh solehah ayu ayuat wal gantengat eh ganteng ranggu gantengan nggih antine resik kabeh ngoten nggih niku maulid ini satu kejadian yang luar biasa. Bahwa maulid ini di dalam Al-Quran juga bahwa manusia yang dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu ada satu cerita Al Imam Al Utbi Imam Al Utbi ini beliau ziarah ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam Beliau ini datang ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau menuju ke Mekah terus ke Madinah dikira Rasulullah itu masih hidup. Setelah sampai di Madinah tanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, "Aina Rasulullah?" Di mana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih tahu bahwa Rasulullah telah meninggal, baru meninggal. Kata beliau, "Saya yakin bahwa Rasulullah tidak meninggal." Tunjukkan di mana tempat pusaranya. Di mana makam Rasulullah? Ditunjukkan di situ. Lalu beliau datang dan menghadap ke makam itu. Iki iki coba Orang-orang yang pergi ke Medina orang gelem ziarah Rasulullah ki kupinge kan ngrungokke. Ya, kupinge kan ngrungokke ben mudeng. Jadi nek ziarah ning Madinah ki zaman Rasulullah ki wis enek wong sing ziarah, zaman sahabat. Lah kok saiki kemakimen tekan Madinah orang gelem ziarah. Arep melu sapa? Melu lama anyar. Saya lewong sing ora melu ziarah-ziarah itu ke Madinah ke Mekah berlonga-longo tok. Wah, Mekah ini Ka'bah itu kota ya. Ngono tok. Ora mudeng nek sing seneng ziarah, sing seneng ini ada tempat-tempat sing tabarrukan diambil untuk barokahnya untuk ziarah. Wong Rasulullah ngajar di situ turun. Beliau Al-Imam Al-Udbi. Ya, beliau adalah Al-Imam Al-Udbi. Saya duduk di dekat kuburan. Lalu datang seorang Arabi Al-Imam Uzbi ini duduk di samping makam Rasul Alaihi Wasallam. datang satu orang Arabi. Arabi itu orang Tadui. Ya bukan orang Arab. Jadi orang kadang mengatakan Arabi itu Arab. Arabi ini Badui. Badui itu orang gunung. Ala Arab ini orang-orang gunung. Orang gunung ini biasanya los antine. Tidak ada tutupan di sini. Los kalau tanya sama Rasulullah seperti yang sering dibaca bersidah. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف في الكعبة itu badui juga فرأى عربيا يقول يا كريم يا كريم فرأى melihat seorang Arabi wong badu sing ngucap ya Karim. Tawaf yo Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kaya wong badu Jawa. Ya kayuku, ya kayumu, ya kayuku, ya kayumu, Ya kayuku, ya kayumu. Omahe ora mungkin kopong. Lha itu pernah terjadi lho. Enek wong sisi ning sak kampung, sak omah, sak rek iki kopong kabeh sing ora kopong omahe wong kuwi. Mas, kowe iki ngamal lagi ngopo, Mas? Lu saya ini Masya Allah diberi kali kiai ini kok amalkan ya kayuku ya kayumu. Ha. Wong Jawa ki reso ngomong hak. Al-Fatihah kan ngono Ya ora apa-apa tetep dikabul karo sing kuwasa, luweh fasih, luweh apik ngono lho. Delalah Al-Fatihah ora iso, ya Hayyu ora iso, ya Qayyu. <laughs> Jadi wiritane wong kuwi sing ora kena kopong ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu ya kayuku ya kayumu. Delalah ya subhanallah wong antine resi. Maksud iki ya hayyu ya qayyum Allah tahu hatinya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum Wala ila lambe niki boten sing ditingali niki antine ketinggalipun fasih luar biasa. Jenggote luar biasa. Tapi nek antine reget tetep goni elik neraka. Ngono lho. Lah dadi sing penting ati sing resik maksudipun ikhlas. Lah A'raf ini datang di makam itu mengatakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما ini yang dibacakan ayat artinya sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ini Badui itu datang sama Rasulullah, e, ya Rasulullah. Ayat Al-Quran ini mengatakan letter letternya begini. Barang siapa yang datang kepadamu ya Muhammad. Yang datang kepadamu ya Rasulullah ia meminta ampun kepada Allah atau ia mengucap ya Rasulullah angkatlah tanganmu mohonkan ampun untuk aku niscaya Allah pasti akan mengampuninya ngono nek solawat ya ngono solawat ini kita mendatangi Rasulullah dan kita minta dibarkatin Nabi Muhammad isfa'lana ya Rasulullah tolonglah aku supaya Allah mengampuni dosaku supaya Allah memudahkan semua urusanku. Sebaik-baik tawasul, manusia yang sangat pantas untuk menjadi tawasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-A'raf ini tawasul mudeng sebabing mudeng Quran. Lah kok saiki wong <laughs> ya mbuh wong Jogja wong Jogja si masjid. Tekan makam Rasulullah. Belum, ah, belum. Oh, Masya Allah ini, iki rujin ini suka emas apa saka sing ke Gunung Uhud mudah medeni kaya ngono ya. Lho, piye to pergi orang, apa apana tak kilun. Hei menungso apa orang guna ke akalmu? Bahwa kamu itu suruh pergi ke sana Jabal Uhud orang gor mandeng to. Di samping mandeng di situ ayo naik ambil berkah Rasulullah yang pernah rono.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 Setelah meninggalnya Rasulullah, Quran itu ya dipakai. Masuk Quran orang tinggu. Jauhkah teko datang kepadamu ya Muhammad. Dia minta ampun, niscaya Allah akan mengampuninya. Lu luar biasa. Hmm, nyeneng Untung wong sing wis pernah lunga medina. medina. Dan untung juga orang-orang yang mengikuti majelis-majelis ahli sunnah nih. Untung sebab kenal Nabi Muhammad. Lalu A'rabi ini mengucap syair luar biasa. Ya khaira man lubinat biturbi ahadumuhu فطاب من طيبهن القاء والأك والأكم نفسي بداء في نفسي بداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم Ini biasanya ini hataib ini bulan Ramadan. Ya khaira man dufinat biturbi a'udhumuhu. Ini orang yang mudeng Rasulullah. Nyanjung orang endok Ini zaman Cina Ali nih, zaman Cina Abu Bakar. Ini. Meninggal Rasulullah berapa hari timbul syair ini. Ucapan menyanjung Rasulullah, "Hai manusia, Wahai orang yang tulang belulangnya dikubur di tanah. Di tanah datar berkat keharumannya tanah rata dan bukit semerbak wangi. Maksudnya ngoten. Tanah yang paling mulia di muka bumi ini tanah yang paling mulia, yang paling termulia adalah tanah yang di mana dimakamkan Rasulullah. Lah kok iso, Bib? Ka'bah apa kalah? Unda. Oh, sing kenal ke kanjenengan kali Ka'bah niku niku lho, sing ten tanah niku Madinah. Nabi Muhammad. Boten mungkin umat Islam kenal Ka'bah tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten mungkin umat Islam kenal Al-Qur'an tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten mungkin umat Islam kenal akhlak tanpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laula kama khuliq engkau dikatakan hei manusia, laulaka dikatakan tadi. La khuliqat syamsun wala qamarun wala lauhun wala qalamun. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, Allah tidak menciptakan matahari, tidak menciptakan bulan, tidak menciptakan kolam, tidak menciptakan semua. Makanya waktu kemarin di Bantul Syekh Hisham mengatakan beliau, Nabi Muhammad waktu di Gua Hira itu bukan takut sama malaikat. Karena malaikat tercipta karena Nabi Muhammad. Di situ melihat alam alam alam zani, alam-alam yang luar biasa yang belum dipandang oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ini ini subhanallah, inilah sayyidil wujud sayyidina Muhammad laulaka. Makanya manusia untung panjenengan sedaya bejo. Solawatan ini adalah satu wadah yang akan memudahkan kita wusul ilallah. Tidak ada jalan lain kecuali solawat. Para ulama mengatakan bahwa saat ini, zaman ini, paling mudahnya jalan untuk usul kepada Allah adalah solawat. Untuk mengenal Al-Quran adalah solawat. Untuk mengenal akhlak adalah solawat. Untuk memudahkan semua apa yang diinginkan adalah solawat. Karena solawat ini kedudukannya sama dengan istighfar. Sama dengan, walau sekarang dikatakan ini, walau annahum iddolamu anfusahum. Orang-orang yang telah berbuat istilahnya dolim perbuatan-perbuatan maksiat. sinten sinden beri sing boten pernah maksiat. Saya yakin tidak ada kabeh maksiat. Termasuk sing ngomong. super maksiat. Soalnya apa wis kelakuane kadang ora pas karo omongane, ngejak wong salat tapi orang salat, ngejak wong sedekah tapi pelit. Lebih lebih medeni ulama. lebih lebih medeni ulama gitu. Lah hati-hati, hati-hati terus. Solawat ini kumandangkan. Makanya wadah, Alhamdulillah. Bapak Kiai Haji Sofwan Helmi ini, beliau adalah orang yang cinta solawat. Beliau adalah rois daripada ahli sunnah wal jamaah di masa beliau. Sekarang diganti oleh para ustaz, para kiai-kiai kita. Ini terus ahli sunnah, NU, jangan sampai putus. Terus, muslimat, fatayat, ayo, terus mau solawat. Ojo pilih ke solawat. Ada orang pernah ya, maaf saya bukan cerita karena sayanya hebat sing hebat di Solawate. Pernah saya solawatan waktu saya tinggal di desa. Saya ini pernah tinggal di desa 4 tahun. Waktu itu saya solawatan adalah tonggok-tonggokku rada ora seneng. patak waktu. Di patak itu nang baterai, batu baterai. Tuh untung orang kena gini. ini lemah. <laughs> saya bilang aja dongak elek. Ini awak ini diwin dongak elek podo wae. Manusia itu kalau dicaci dan balas caci berarti ya nul nul. Kalau dicaci malah balasnya itu kebaikan. Nol-nol. Jadi orang kalau diputuskan tali silaturahmi malah kita sing nyambung ki wong api. Wong api ki anggere dikai api akibat api ki kudu wong api wedhus. Udah wedhus. Wedhus itu nih wong sing gak pangan, itu biasanya manut karo sing mangani. Iwak koi yang di rumah saya ada iwak koi. Sing kulino mbengkei pangan ini sing dicedaki karo kowe ini. Sing orang melayu kabeh. Waktu saya datangi mencolot malah kowe ini. Berhubung waktu itu anak saya Abu Bakar sama ini enggak ingin langsung cedak. Ngerti tangannya kulino nggak ipangan. Lah kalau manusia itu baiknya seperti itu berarti podo karo binatang. Oh loh binatang mudengi ngono kok. Siapa yang baik kepada kita, yang memberi sedekah kepada kita, sehingga gak duit karo awake dhewe, sing goi panggonan karo awake dhewe, yang memberi kedudukan kepada kita itu orang baik, belum tentu. Malah kadang wong itu bisa jadi baik gara-gara orang yang mengkritik kita. Makanya nek golek bola aja kakian bola sing nyanjung tok, nek disanjung terus geblak. Golek bola sing iso ngritik ini penting. Setiap pemimpin, setiap tokoh harus ada orang yang memberi memberi nasihat, bukan ngeritiki, ngeritik ngancurke, boten nggih. Itu. Jadi hati-hati ahli sunnah wal jamaah ini harus betul-betul solid, kuat dalam kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul serta mengikuti para ulama, mengikuti para wali wali -wali mengikuti para ulama yang besar yang telah disampaikan oleh pendiri NU kita, yang telah disampaikan oleh ulama-ulama yang mendahului kita. Luar biasa apa yang diinginkan mereka. Makanya saya selalu menyampaikan, wahai NU, jangan sampai Anda digiring oleh politik. Anda yang menggiring politik. Oh no. Kalau NU digiring oleh politik, NU akan hancur kehancuran NU kemarin dikarenakan NU dipecah belah oleh politik-politik. Jadi saya berharap tokoh-tokoh NU jangan gampang untuk diombang-ambingkan dengan duit dan politik. NU tetap solid, NU harus kuat sampai yaumul kiamah kita bela zahiran wa batina karena NU adalah wadah ahli sunnah wal jamaah yang baik wadah yang mempunyai tali ikatan dengan para ulama para habaib, para kiai jangan sampai dirusak. Tetapi pengikut-pengikut NU kalau mau mengikuti politik silakan. Bukan dilarang. Pengikut NU silakan mengikut. Tapi tokoh-tokoh ojo gampang dihapusi karo wong-wong kuwi. Wis nyedak-nyedak iki biasane ngerti Habib Syekh umatnya umate pirang ewu to. Oh, mati Habib Syekh 200 to. Ah, sithik rasah baik. Ngono. Habib Syekh mati pira to? Oh, mati Habib Syekh itu kira-kira 1 juta. Wah, ini ada anu. Didatangi Assalamualaikum Habib. Saya telah mencetak buku maulud 10 ribu biji. Tolong dibagikan. Lah, mana boleh boleh Wong goyong ini ini ki akeh ki zaman-zaman itu nih Nggih, nanti setelah terpilih hilang. Digajuli ulamae. Ojo, ulama harus kuat. Ulama harus di atas semuanya. Ulama harus kerjasama dengan umarok yang kuat. Bukan ulama diombang-ambingkan oleh umarok. Ngerti Siap. Lah ngono kuwi paling enak. Ini terakhir. Jadi ini karena saya ini membicarakan saya ini ya dikatakan mustasyar NU di Jawa Tengah. Di DIY belum, <laughs> ya, Jawa Tengah, nggih. Ya. Saya ini mustasyar NU. Karena saya apa? Nek ada wong elek-elek NU aku ngarep dhewe, alas kuwi. Nah, ngono kuwi. Tapi nek ana sing elek-elek person NU karepmu. Soalnya person NU yo aneh-aneh. Enek sing jil. <laughs> Lah, wong edan-edan Orang percaya Quran, Quran perlu direvisi. Lu mengedan. Nikah cara apa wae Agama apapun tidak masalah, semua agama itu sama-sama lah akalmu. Inna dina indallahi Islam. Saya NU tidak mengatakan agama semua sama. Agama yang benar hanya Islam. Lain Islam tidak benar. Ayo siapa saya ngomong sing benar. Lagu, ayo kita berdoa. Oh, ora penting. Doa bareng-bareng agama liya ngopo? Doa dhewe-dhewe. Agama kafir neng gereja, agama Islam neng masjid, agama Hindu di biara biara selesai. Jadi agama ini nikmat enek nih. Lo saya ini dulu pernah dijak doa bersama. Para kundungo, kundungo terus itu. Hang yang jeng lu. Nah terus ngamini ini nah toleransi, toleransi sopo. Oh sing-sing lah. Ini yang merusak bangsa nanti. Ini yang akan memecah belah bangsa. Bangsa ini sudah jalan dari dulu masing-masing dengan baik tanpa ada benturan satu dengan yang lain. Dengan dibuatnya hak asasi, dibuatnya toleransi, rusaklah bangsa kita ini. Rusak. Dulu bagus-bagus. Kamu lihat saya ini melihat para ulama zaman dahulu. Di rumahnya itu ada orang kafir yang tidur tiga hari, tiga malam di ditompo. Dipangani, diopeni, mulai disangoni. Wong kafir. Ngunuhi wong Islam. Tonggone kafir loro Orang dedet dibayari nganti waras. Lho kuwi lho wong Islam. Tapi nek banser kon Joko gereja yora, ya Banser capopo apa ngono lho. Mudeng nih. Jadi banser neng grojo jaga gereja banser-banser neng aja gelem nek kon ngono-ngono kuwi. Sing jaga gereja, sing jaga biara ki engko polisi. Ini tugasnya polisi. Polisi itu tidak ada urusan Islam dan tidak Islam. Karena dia tugas negara. Tapi nek banser embel embel NU. Ansor embel embel NU. Aja njogo sana danan. Ku malam tahun baru banser kon njogo wong edan. Jo gelem. Yo sak Jogja oh, kentir ditiru. Man tasyabbaha biqaumin fa minhum. Barang siapa yang mengikuti cara wong kafir berarti dia kafir. Ngono jelas. Wong nek niru kalau mau nerompet ora sah ngenteni tahun baru to. Mbok nerompet to nek pas tanggal 20 Februari, <laughs> ngene ora masalah. Neng alun-alun meringan meringan apa wis karepku aku seneng dhewe ora apa-apa. Lagi nerompet tak meringati tahun baru oh to? Tahun baru ki muhasabah, ilingo kata dengan ini. Niki tahun baru bagus, kumpul para Eh para kiai, niki hebat. Hati-hati saya minta jamaah Ahbabul Mustafa terutama. Ojo edan edanan. Mulai neng omah wae tahun baru terutama Jogja. Wih sumpek aku Jogja. Saya tadi mau masuk kota Jogja dulu macam-macam gambarannya. Enak sing katoke sisi dawa si cindek. Enak sing ini model kaya Tarzan ngene gila ilaha illallah. Enak sing rangkulane kaya perangkulan kene kene. Lah Datang sepeda motor model anyar ki ya rada nganyelke jegik ini. Tak delok sepeda rontor sing lurus ini orang enak jarang saya ini kafe. jadi nek goncengnya wedok ini mesti melarat mana terus. Iya, luar biasa lah aku kepingin goncengnya sepatu tua. Sing tak goncengnya sepatu ngerti kafe. Lu hafir yang goncengnya wedok tadi omongan. jadi iri aku sih. Ceritanya ceramahku iri ada bong bong gonceng kayak gini. anti anti anti anti jangan ibu-ibu, bapak-bapak sing duwe anak lanang wedok, terutama wedok. Terutama wedok, tapi ya lanang nek pas malam tahun baru cincang ning omah. Tulung, tulung, tulung. Kayak isu cincangnya udah caleni kencang. Kencang di kencang wong Jogja, bosol Jogja kencang. Talenono. Nek perlu lebokno WC ini wes kalau bapak mbok ndonga dengar ngarepe Allah Gusti, mudah-mudahan putra kula sing ten WC ning. <laughs> Dadi putra soleh-soleh, nek orang engko ruwet kuwi bengi ke polisi. Wong jamak ya ini, wong edan dong? Jamir, tek tek empat tiga dua satu. Hur, apa meneh? Songo-songo edan eh, kok ajek iki piye? Ngono ki melu selawatan dong, wong-wong ngono. Wong-wong sing kaya ngono ki awas sing melu tak tak slidiki kowe. Tahun baru aku nak keluyuran, terutama wedok-wedok sing tak golek isih. Tak izini kabeh, ayo kapok. Sesuk tak ngirim ke burung ababil kok. Engko nek enek sing model tutuken tok ngono wae. nurut selawatan ajeg tapi ya cek trompetan ning alun-alun. Ngenteni jam ojo. Ya, kayak minta tolong ojo edan-edan cukup. Negeri ini wis cukup ngadepi wong edan. awak itu ojo nambah izin mesake polisi tuh tahun baru polisi malam musim ini kon lungguh ning omah karo anak bojo nonton TV malah ngamanke terus. Di samping itu, aja gawe seneng setan. Setan tuh nek malam tahun baru wis melu pesta, ngadake pengajian umum. Lha nek ora kerja penerbang setan ki enak. Sapa musik-musik edan-edan iki penerbang setan. cuek wah, rambut disemir, mulai cah nom-nom edan-edan. Abang ijo kuning kaya traffic light. Orang dia apa kene orang dikei lambe dikei anteng-anteng apa. Kene dikai anteng-anteng aduh wong gendeng ngono ngajek. Ki wong edan sapa sunnah Ahli sunah sapa ngono awas. Iki amanat li amanat. Bapak-bapak ibu-ibu nek dua anak kaya ngono langsung lebokno kebun binatang. Wis jejerno monyet karo anu iki padha iki. Wis warna rambutnya padha, anting-antingan. Wis jejerno almonyet monyetu kek ono anting-anting jejerno putra jenengan foto bareng gawe poskat yang gede. Inilah manusia bebas. <laughs> Oh ya. Inilah manusia-manusia akhir zaman. Lemosok enak sirah disemprot-semprot. Enten betul? Kata Jogja ini pusat. Nah dari Jogja ke Solo. Solo balik Jogja tambah wong luruh <laughs> ya. Tambahin lah wong Solo. Soalnya yang Jogja ini akeh wong kos. Ternyata di Jogja ini di hotel-hotel, di tempat-tempat semua penuh. Karo wong-wong Arab tahun baru. Mbok melu selawatan. Nek kon selawatan angel, nah, tapi alhamdulillah saya lihat nih putri-putri Jogja, Bapak, Ibu ya. Suruh titip anak saya. Saya titip juga nek ada anak saya nek malam tahun baru keluyuran gereten. Anaknya biasanya saya nek anak sing tahun baru metu gereten nganti peyok. Iki beb putra jenengan melu trompetan iki, cekelen. Malah tak kei duit yang nyekel. Wis putra kula niki pinten mriki? segal, ten Jogja mriki enten singgal, ten Solo enten kata. Gede enek sing trompet-trompet sing metu tak titipke halalan thayyibah kamlengono nganti irung pindah budi. Ora masalah. Wis tak halalke halalan thayyibah. Nek sing liyane karepmu aja. Nek anakku tok aku wani ngomong ngono. Nek sing liyane tak kirimi manuk ababil trompet truk ngono aja melu-melu wong edan nggih banser-banser juga saya minta banser sing kuat banser itu adalah yang memerdekakan bangsa kita ini termasuk banser sing musuh PKI biyen sapa banser banser ini yang menangkan semuanya lho kok banser kok mati gereja Lha yo ya ngedan sing ngomong sapa kayak ane duit oh so gelem banser nek ana sing ngomong-ngomong ngomong aku tak pecate sekoyen uang kuwi Mumpung aku bisa mencat-mencat lagi ya alhamdulillah. Kok kemaki mendapat orang kemaki mungkin sing bener. Lu Joko mecek. Joko misalnya ada orang-orang merapi, Joko banser-banser. Asyik. dan banser-banser insya Allah tambah maju dan kita umat Islam insya Allah tambah menyintai Rasul. Jogja ini super hebat. Saya bangga dan sangat bangga dengan para kiai dan tokoh-tokoh kita ini, masya Allah dan para habaib. Jogja ini jangan pulang dulu bu, Mengke Bu anjen pembagian hadiah di tahun baru. Mengke rumiyin dereng dereng donga niki napa sandal Orang niki. Orang oh, krungu model pikire ora kan kono. Oke, <laughs> hati-hati Jogja sudah bagus. Jangan sampai ada kerusakan. Saya minta jamaah Babul Mustafa sing tertik, sing ngapik mengikuti aturan lalu lintas, mengikuti aturan-aturan masyarakat dan jadikan di mana tempat kita berada menjadi manusia yang bermanfaat. Yes, amin ya rabbal alamin ditutup doa oleh Habib Hussein.